سبيل الدموع سبيل مريح تنهد Apakah orang yang berzina harus dirajam? Azaniyatu wazani pezina laki-laki pezina perempuan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah cambuk 100 kali kalau belum nikah kalau sudah nikah asyaikhu wasyaiqatu laki-laki perempuan yang sudah nikah tanam sebelah setengah badan dalam tanah, lempar pakai batu sampai mati. Tapi sekarang tak bisa kita terapkan. Kalau kita gali tanah, dilempar, maka kita semua ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia karena tidak ada dalam institusi kita. Bisa tak kita laksanakan ini? Andai tujuh kata tak dibuang, bisa. Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tujuh kata hilang. Gimana ceritanya bisa hilang? cari sendiri. Andai ada tujuh kata itu, kita bisa terapkan hukum rajam birokan hulu. Kenapa? Ada payung hukumnya. Pancasila, satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dihilangkan, maka tak bisa lagi diterapkan. Nah, maka bagi yang sudah maaf-maaf cakap berzina, cara taubatnya bagaimana? Mandi taubat. Gimana mandi taubat tuh Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mana yang basah duluan Pak Ustaz? Terserahlah. Kalau kebetulan salto di sungai, batang lubuk terjun. Kepala duluan. Kalau melompek ke bawah, kaki duluan. Pak Ustaz, apakah kalau saya mandi di sungai batang lubuk itu hilang dosa saya? Kalau di tengah sungai itu kau mandi, pas banjir bukan cuma dosa hilang, kau pun hilang sekali. Setelah mandi, sholat sunat taubat dua rakaat usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar iftitah fatihah ayat sujud ruku iktidal sujud duduk sujud, sujud habis ayatnya bebas setelah itu astagfirullah astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullah datang ke tuan-tuan guru minta dudukkan zikir supaya hilang Allah Allah Allah Allah Allah Allah afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah bersih banyak-banyak sedekah infak sesali yang masa lalu Nanti kalau ada tablik akbar di masjid, tablik akbar beserta muhasabah zikir. Oh, minta, ya Allah, dosa kami begitu banyak ya. Apa yang kau tangiskan tadi? Menyesal aku masa lalu ku bergelimang dosa. Kau menangis kenapa? Aku tak tahu. Tengok orang nangis, aku nangis juga. Kami lima bersaudara perempuan semua. Sementara ibu saya sudah meninggal dunia 12 tahun yang lalu ayah sudah tidak menikah lagi, ayah saya tidak menikah lagi. Adakah batasan-batasan anak perempuan saat merawat ayahnya yang sedang sakit? Apakah diperbolehkan menantu yang menggantikan posisi? Tidak. Anak perempuan itulah yang mengurus. Karena menantunya itu, menantunya itu tetap juga, tapi beda dengan aurat yang disebabkan nasab dengan musoharoh. Menantu ini karena musoharoh, karena dia nikah dengan anak kita baru ada hubungan. Sedangkan ini darah daging kita. Tapi kalau membersihkan vital tetap juga. Sedangkan memandikan jenazah pun tetap ditutup dengan selendang. Makanya bukan itu tontonan. Ini kalau ada mandikan jenazah semua orang nengok, tutup. Nah ini. Tetap bersihkan dia, maaf cakap cebokkan dia. Masalah pasangkan kalau dia pakai keteter, pakai ini tak bisa pakai selang segala macam. Nah, itu tetap anak. Kalau eh, menantu laki-laki, oke, okay. sesama laki-laki tak masalah. Tapi menantu perempuan tidak. Anak perempuannya mau ngurus baik, tak jadi masalah. Nah, karena itu ayah kandung dia, tapi tetap dengan menjaga, ditutupkan auratnya, tetap jaga dengan kelembutan. Berapa kali dia membesarkan kita, merawat kita. Nah, ini ini adalah tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya apa sah atau tidak jika berwuduk mandi wajib dalam kamar mandi yang dalamnya ada WC? Dulu WC WC aja. Mandi di sebelah ada dindingnya. Sekarang demi efisiensi WC bersatu dengan tempat mandi. Apakah sah mandi wajib di tempat ada WC-nya? Sah, tidak jadi masalah. Hanya saja tak boleh menyebut nama Allah di dalam. Karena Nabi diucapkan salam tiga kali, Nabi tak menjawab. Assalamualaikum. Nabi diam. Assalamualaikum. Nabi diam. Kenapa Nabi diam? Tak boleh menyebut Allah dalam tempat yang ada WC-nya. Maka nah, berniatnya dalam hati saja. Tapi kalau tak ada, nawaitu raf'al hadasil aswari listibahati salati fardu alaiya lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu raf'al hadasil akbari. Tapi kalau ada WC, diam. Dalam. Di dalam saja, tak boleh. Sedangkan cincin tak dibawa Nabi ke WC. Nabi kalau mau masuk WC, cincinnya dibuka. Karena cincin Nabi ada tulisan Muhammad Rasulullah. Dibukanya letaknya pintu. Kita jangan letak pintu, hilang. Jika mandi menggunakan bak mandi yang kurang dari dua kulah, jika percikan air masuk ke dalam bak mandi, apakah mandi itu menjadi sah? Air dalam mazhab syafi'i bisa menjadi mustakmal. Mazhab syafi'i tingkat ikhtiat kehati-hatiannya hebat. Makanya tak dimasukkan tangan ke dalam ember. Mazhab syafi'i. Kalau mazhab maliki, masukkannya tangan. Cuci tangan, masuk ke dalam. Mazhab syafi'i hati-hatinya tingkat tinggi. Maka dituangkan dari gayung itu ke tangan. Bukan masuk ke dalam. Ini bak mandi di tepi bak, sampo masuk, sabun masuk, air liurnya pun masuk ke dalam. Lalu diambilnya. Maka alangkah baiknya dari keran yang mengalir diambil atau baknya besar lebih dari dua kulah. Dua kulah itu berapa? 60 cm kali 60 cm. Balik dari sini ukur bak-bak kita masing-masing. Kalau baknya pendek kecil, ah itu bisa di eh, nanti tidak sah karena airnya bisa menjadi mustakmal ataupun paling tidak ada was-was dalam hati was-was apalagi dia sering nonton was-was nanti menjadi was-was apa pendapat Ustaz tentang berita di internet bahwa kiamat akan terjadi 1477 umur dunia tak sampai 1500 tahun lagi bedakan antara hadis dengan interpretasi terhadap hadis tak ada hadis menyebut kita akan kiamat 1500 tapi ada ulama yang berijtihad lalu dia ceramah. Positifnya ada. Apa positifnya? Banyak pemabuk-pemabuk tobat. Pemakai sabu sudah sakau. Eh, kau tahu tak? Sebentar lagi kiamat. Apa kata dia? Tobat dia. Itu yang pakar dalam bidang itu Ustadz Zulkifli M. Ali dari Payakumbuh. Ustadz spesialis hari kiamat. Jadi sekarang Ustadz-Ustadz ini udah ada spesialisnya. Ada Ustadz spesialis zikir, Ustadz Arifin Ilham. Ada Ustadz spesialis sodako aja yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Ada spesialis kiamat. Aduh Nah, eh, ya, saya takutnya itu Ustadz apa tuh? Ustadz jenazah tuh. Asal nengok dia ingat mati aja, Wak. Jadi itu ijtihad, bukan hadis Nabi. Bolehkah menjalankan kota impak saat khotib sedang khutbah? Boleh. Tak boleh jalan. Kalau rokan hulu tidak membolehkan kotak impak berjalan di depan, Caranya adalah semua orang rokan hulu langsung gaji potong atas. Macam di Itali. Itali, Vatikan, semua gaji orang yang mengaku Roman Katolik, siapa yang di ID card, identity card, ID cardnya dibuat religion, agama, Roman Katolik, langsung potong atas per 10. Makanya gereja tak ada kotak berjalan. Kalau mau, buat. Perda rokan hulu, potong atas. Tak ada lagi kotak berjalan. Selama tidak ada potong atas, kotak berjalan. Kalau tidak, duit tak keluar. Kotak itu bagus juga untuk membangunkan. Yang mengantuk-ngantuk, ah, pukulkan ke lututnya gak dua kali. Bolehkah makan uang hasil denda? Denda riba. Uang denda itu riba. Riba jenis kedua. Riba pertama, kupinjam Ustadz Nofrizal sejuta, Kubayar sejuta dua ratus riba. Jenis kedua, ku uang Ustaz sejuta, kubalikkan sejuta. Tapi kalau terlambat dua hari, kubayar sejuta dua ratus. Terlambat tiga hari, ku bayar. Maka ah, ini jenis riba, jenis kedua. Riba. Yang makan riba, doanya tak dikabulkan Allah. Ya Allah, lidah kau makan riba. Lidah yang makan riba tak dikabulkan Allah. Lidah yang kau pakai makan riba, lidah itu juga kau pakai berdoa. Kecuali lidahnya dua, satu untuk berdoa, satu untuk makan riba. Apa hukum pakai hijab? Sedangkan anak ulama ada yang tak pakai hijab. Tak bisa anak ulama jadi hukum. Nanti anak ulama tak pakai baju. Yang penting hijab itu kan hatinya. Yang penting itu hatinya. Saya khawatir nanti datang orang gila. Mama maaf cakap tak pakai baju. Waktu kita tanya, kok kenapa? Kok kenapa begini? Yang penting itu hatinya pakai baju. Katanya. Yang boleh nampak macam anak UPP. Dari ujung ke ujung, yang nampak hanya wajah dan tapak tangan. Yang dimaksud dengan tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Ini sama ini, tutup sampai kemari. Cucu. Saya bangga UPP bukan Universitas Islam, tapi semangat Islam luar biasa dari ujung ke ujung tertutup jilbab panjang wajah boleh nampak tapak tangan boleh nampak dan jangan sempit di UPP saya belum menengok lagi ada jangan transparan jangan sempit tak boleh kain jarang kainnya rapat pakai lagi dalam lalu kemudian pula jangan sempit ini ada orang pakai jilbab tapi sempit sampai menjerit paha itu toh jangan ربنا يا